orang-orang yang beriman Mari kita tingkatkan ketakwaan Di negara Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di negeri kita ini terlalu banyak tahayul petayur. Kupu-kupu masuk rumah. Katanya itu tanda sebentar lagi ada tamu. Burung berbunyi tengah malam. tanda ada yang mau mati. Atau uh, gigi yang copot. Sampai dibuangnya di atap aneh atau suasana malam merinding. Uh, ada hantu. Jangan berfoto bertiga, kata nenek. Eh ternyata benar, nggak lama kemudian neneknya malah yang mati. Tahayul <laughs> lagi. Ada lagi SMS bertebaran dari penjaga pintu Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah. Kalau tidak disebarkan pada 10 orang berikutnya, maka Anda akan tertimpa musibah. Subhanallah. Ini tahayul. Belum lagi percaya dengan peramal-peramal rek-rek-rek sekian. Allahu Akbar walillahilham. Ya Allah ampuni kami. Itu bagian dari syirik tatayur. Inna syirka la zulmun azim siapa yang melakukan itu tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah kalau dia tidak tidak cepat bertobat sebelum dia wafat. Wa makana li nafsin an tu'mina illa Wa makana li nafsin an tamuta illa Tidaklah menimpa seorang itu musibah kecuali dengan izin Allah. Tidaklah kalian mati kecuali dengan izin Allah. Tidaklah kalian beriman kecuali dengan izin Allah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 Bebaskan diri kami dari syirik ya Allah. Sucikan tauhid kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.